Jamaah. Oh, jamaah. Masih berbicara tentang tidur dan menarik sekali Rio Basir jamaah. Oh, jamaah. Berbicara tentang Apakah dilarang tidur jam sekian, sesudah subuh, sebelum isya? Begini, berarti kita berbicara tentang waktu-waktu tidur. Makruh hukumnya tidur di waktu siangnya Jumat, sebelum salat Jumat makruh hukumnya. Karena orang mau salat Jumat, ada aturannya. Barang siapa yang tidur sesudah subuh menolak rezeki. Jangan coba tidur sesudah subuh karena itu menolak rezeki. Pas malaikat Mikail bagi rezeki, you tidur kamu cuma dapat ngilernya siapa yang tidur pagi waktu duha sampai batasnya jam 10 maka merusak darah ha jamaah oh jamaah hmm, hmm. makanya kalau pagi-pagi sesudah salat subuh jangan tidur tunggu Islam itu indah tidur jam 10 sampai jam 3 mempercepat, eh, mempercepat pertumbuhan Gemuk maksudnya. <laughs> Jadi saya jarang tidur siang. Buktinya. Siapa yang tidur sesudah asar itu merusak akal. Cepat pelupa orang yang suka tidur sesudah asar. Siapa yang tidur antara maghrib dan isya mendatangkan balah mara bahaya. dan siapa yang tidur sesudah isya mendatangkan air liur. <laughs> Menarik sekali tentang tidur, karena kenapa? Ada salat yang membutuhkan tidur. Namanya salat sunat istihara, Untuk memilih, memilih apakah saya harus pilih ini A atau B atau aku harus memilih antara satu dengan lainnya maka salat sunat dua rakaat dengan niat salat sunat istihara kemudian tidur maka jawabannya ada di dalam tidur jawabannya di dalam tidur. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Luar biasa kekuasaan Allah memperlihatkan dengan kekuasaannya adanya tidur. Gunakan tidur sebaik-baiknya, tapi jangan terlalu banyak tidurnya. Kalau terlalu banyak tidur, berarti amal ibadah kita berkurang karena habis umur kita dipakai hanya di atas tempat tidur. Berbicara tentang tidur masih banyak yang harus kita bahas. Namun kalau ada unek-unek kesan-kesan tentang acara Islam itu indah, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah di at Islam itu underscore indah. <laughs> Baiklah kita sama-sama tundukkan kepala kita sini. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita kita membutuhkan bimbingan kita membutuhkan tuntunan sampai kita pun tidur kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidur merupakan mati kecil tidur yang diserupakan dengan mati kita pergi untuk bersifat sementara. Belajarlah dari tidur. Nikmat yang Allah berikan dengan tidur. Bagaimana jikalau kita tidur dan kita tidak terbangun lagi dari tidur itu? kita ketika kita bangun. Ternyata tubuh kita ditutupi kain kafan. Tidur rangkaian ibadah. Ya Allah, minta kepada Allah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar ya Allah ya Allah aku tidak tahu aku tidak tahu sampai di mana batas umurku sampai di mana batas umurku dari sadar dan ketidaksadaranku dari sadar dan ketidaksadaranku ya Allah ya Allah jadikanlah hari-hariku Jadikanlah hari-hariku menjadi hari yang berharga Menjadi hari yang berharga Ya Allah Ya Allah Jikalau aku tertidur Jikalau aku tertidur Engkau menggenggam rohku Untuk menggenggam rohku Kembalikanlah rohku itu ya Allah Kembalikanlah rohku itu ya Allah Aku masih mau Aku masih mau Menyembahmu ya Allah Menyembahmu ya Allah Ya Allah, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Ibu, orang tua tidak tinggal sama ibu ya? Iya. Bagaimana sekiranya Ilut bangun dari tidur ternyata ada berita atau yang tidak menyenangkan buat kita. Coba Ilut tidak pernah merasakan tidur bersama mama sekarang dengan bapak karena berpisah kan? Yes. Iya coba sabar ya. Assalamualaikum mama abah sehat mah Insya Allah walaupun ilut jauh mama sama abah dilindungi Allah selalu sehat tiap tidur ilut mau tidur bacakan doa untuk mama ya pasti Pak ustad coba doakan ya Allah ya Allah panjangkanlah umur mereka panjangkanlah umur mereka rahmatilah kehidupannya rahmatilah kehidupannya ampunilah segala dosa-dosanya ampunilah segala dosa-dosanya Allah Janganlah engkau melepaskan aku sedikit pun Janganlah engkau melepaskanku sedikit pun Sesaat pun Sesaat pun Dikala aku tidur Dikala aku tidur Aku butuh perlindunganmu ya Allah Aku butuh perlindunganmu ya Allah Aku butuh pertolonganmu ya Allah Aku butuh pertolonganmu ya Allah Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampuni ya Allah dosa-dosaku. Dosa yang kulakukan sebelum tidur. Dosa yang kulakukan sebelum tidur. Dan bangkitkanlah aku. Dan bangkitkanlah aku ya Allah. Untuk bisa beribadah kepadamu. Untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah minta wa bil akhirati hasanah kita sabar wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin istirahat. Yang terbaik adalah tidur. Tubuh membutuhkan tidur. Dan jangan pernah meremehkan akan tidur. Betapa banyak orang yang tidur dan tidak dibangkitkan lagi setelah dia tidur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma abatana wa ilain nuzur. Maka bersyukurlah jika kalau kita masih dibangkitkan dari ketiduran, dari tidur kita. Terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah